Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita insyaallah berjumpa dalam kajian risalah salah satu usul atau al-usul as salasa Tiga perkara yang sangat prinsip yang mesti diketahui setiap muslim dan muslimah. Insya Allah kita masuk pada pembicaraan pada mukadimah yang kedua itu tentang salah satu masail. Beliau katakan, Iqlam rahimakallah annau yajub ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salafi hadhi masail wal amalu bihinna." Ketahuilah, semoga Anda senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui mempelajari tentang tiga perkara. Yang pertama, annallaha khalaqana wa rasaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan man ata'ahu al jannah wa man asahu an nar. Beliau mengatakan perkara pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala pula yang telah memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dalam keadaan sia-sia. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Barang siapa yang dia mentaati masuk surga, barang siapa yang dia mudarakainya masuk neraka. Wad dalilu qawlu ta'ala, Inna arsalna ilaikum rasulan, kama arsalna ila fir'auna rasula, fa'asa fir'aunu rasulan fakhatnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus pada kalian seorang rasul sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul yaitu Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam kepada Fir'aun. Kemudian Fir'aun mendurakai rasul yang diutus oleh Allah maka Allah pun azab Fir'aun dengan azab yang sekonyong-konyong. Inilah pokok pertama di antara tiga permasalahan yang akan diangkat oleh beliau dalam mukadimah yang kedua ini. Para pemirsa yang rahmati Allah, mari kita sedikit melihat poin-poin penting pada pembahasan pertama tersebut. Pada permasalahan pertama yang beliau angkat, Allahu khalaqana Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada para makhluk yang seakan meragukan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Am khuliqu min ghairi syai'in? Apakah mereka tercipta tanpa sesuatu? Artinya tiba-tiba ada tiba-tiba tercipta? Ataukah mereka am khalaqus samawati wal arda? Ataukah bahkan yang menciptakan mereka menciptakan langit dan bumi? Bal Bahkan mereka tidak yakin dengan perkara itu. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan? Mereka tahu-tahu ada. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Atau bahkan mereka yang menciptakan langit dan bumi dan mereka pun juga tidak mungkin bagaimana mereka bisa menciptakan langit dan bumi. Para pemirsa rahmati Allah, Allah menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala membantah Orang-orang yang mereka menyekutukan Allah di antara bantahan Allah adalah ayushrikuna, mala yakhluqu wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun? Bahkan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulial Allah melegaskan, meletakkan penegasan bahwasanya Allah Al-Khalik dan selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ada di alam jagat raya ini kecuali yang ada adalah Al-Khaliq Allah, selainnya adalah makhluk. Warasakana, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang telah menyediakan segala kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezeki mereka semuanya. Manusianya, binatangnya, dan semua makhluk yang ada di daratannya, di lautannya, di hutannya, di tempat yang jauh dari jangkauan manusia, maka semuanya dalam jangkauan atau dalam pemeliharaan dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwa rasaqu dzul quwwatil matin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menegaskan bahwa kita diciptakan Allah dan kita dilengkapi oleh Allah dengan rezeki yang Allah sediakan untuk kehidupan kita, maka ketahuilah bahwa keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan ini bukanlah terlahir begitu saja tanpa tujuan. Hingga kemudian kita hanya hidup makan dan minum dan memuaskan syahwat yang kita butuhkan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa kehidupan kita ini kehidupan dengan tujuan yang sangat jelas. Maka beliau katakan walam yatrukna hamalan. Allah tidak membiarkan kehidupan kita ini sia-sia. Sehingga Allah pun pertanyakan kepada kita semuanya. Afa khasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kalian tercipta dalam keadaan sia-sia? Dan kalian apakah menyangka pula tidak akan dikembalikan kepadaku? Dua hal yang sering dilupakan manusia bahwa kehidupan mereka kehidupan dengan tujuan yang pasti dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu taala, bahkan Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kita dalam rangka menjelaskan bagaimana status hamba di tengah-tengah kehidupan ini, apa yang harus dilakukan oleh hamba terhadap sang penciptanya. Rasul datang membawa risalah, memberikan penjelasan kepada para manusia apa yang harus mereka lakukan terhadap sang penciptanya, yaitu mewujudkan ubudiah, mewujudkan penghambaan yang total, sebagaimana Allah Subhanahu wa tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia dalam rangka mereka beribadah kepadaku. Dan Allah tegaskan bahwa terciptanya manusia dan jin dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah membutuhkan manusia dan jin. Barang siapa yang hidupnya tidak mengenal Allah, barang siapa yang hidupnya mereka hanya untuk makan dan minum, maka dia kehidupannya sekelas binatang yang Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka bagikan binatang ternak. Kenapa mereka demikian? Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yusma'una biha mereka memiliki telinga Allah berikan pada mereka hati untuk berpikir Allah berikan pada mereka mata untuk melihat Allah berikan pada mereka telinga untuk mendengar akan tapi pikiran mereka pendengaran mereka tidak sampai menembus sesuatu yang menggerakkan hati mereka beriman kepada Allah SWT. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, ilah keberadaan Rasul yang Allah utus sebagai ujian untuk kita semuanya. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Barang siapa yang mereka mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga dan barang siapa yang dia mendurakai Rasul, maka dia akan masuk neraka. Sebagaimana Nabi tegaskan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Sesungguhnya setiap umatku ini akan masuk surga kecuali orang yang mereka enggan. Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa itu yang enggan masuk jannah ya Rasulullah? Tentu sebuah keheranan. Bagaimana ada orang yang mereka enggan masuk jannah? Maka Nabi tegaskan, Man ata'ani dakhal jannah, Waman asani dakhal nar. Barang siapa yang dia taat kepada aku akan masuk surga, barang siapa yang dia durhaka kepada aku akan masuk neraka. Maka beliau bawakan ayat, Inna arsalna ilaikum rasulan, sungguh telah kutus di tengah kalian seorang rasul yang Rasul ini datang dalam rangka membimbing manusia, menyampaikan risalah Allah, menunjuki manusia sebagaimana Allah pula pernah menurut, pernah mengutus Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam kepada Fir'aun kama arsalna ila Fir'aun rasula sebagaimana kami telah utus ini Musa kepada Fir'aun sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala akan tapi ketika Fir'aun Fa'asa Fir'aun Rasul Ketika Fir'aun mendurakai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, fakhadnahu akhdan wabila. Maka kami adab dia dengan adab yang sekonyong-konyong. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan ini al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua pada masa akan datang Bidnillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته